Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai apa? Barakallahu fikum al-maqtu'. Setelah kita menyebutkan masalah al-marfu' wa ma udhifa lin-nabiyil marfu' wa man tabi'in huwal maqtu'. Sekarang kita akan membahas masalah maqtu' ini apa? Hadis maqtu' ini. Naam. Wa qalu wa ma littabi'in huwal maqtu'u wa hadha huwal qismus sabi'. Inilah pembagian yang ketujuh. Yang pertama hadis sahih, kedua hadis dhaif, hadis hasan, ketiga hadis dhaif, keempat hadis apa? Urut-urutannya sebutkan empat hadis apa? Pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, ketiga hadis dhaif, keempat hadis kata beliau Wahada huwal kismus sabi. Inilah pembagian yang ketujuh. Yang keempat ada apa? Eh? Apa? Apa? Eh? Marfo. Kemudian yang kelima? Makto Ini kita ketujuh katanya. Wahada huwal kismus sabi. Inilah pembagian yang ketujuh. Padahal kalau antum sebelumnya antum lihat di situ, Nah, barakallahu fikum. Naam Ar-Rabi wal Khamis ya enggak? Ar-Rabi wal Khamis itu. Dzakar mu'allif rahimahullahu ta'ala wa'ain min anwa'il hadis wa huma al-marfu'ul maqtu. Huwa huma al-qismur rabi wal khamis ya enggak? Seakan-akan ada kontradiksi enggak di situ? Seakan-akan ada kontradiksi enggak? Enggak ada kan? Ada. <laughs> Allah Ustaz, tadi kan Di situ disebutkan apa? Kata beliau di awal itu, antum lihat di awal itu. Mu'allif menyebutkan dua pembagian hadis ini, marfu dan maktu pembagian ke berapa? empat dan lima Kok tiba-tiba di sini menyebutkan wahadah wal kismus sabi' dan inilah pembagian yang ketujuh. Ganjil nggak kira-kira? Punya tuh apa itu? Cetakan Mesir apa? Sabi' juga. Gimana menurut antum? Ada kontradiksi nggak di situ? Enggak ada. Lah itu kan beliau menyebutkan Ar-Rabi wal Khamis, marfu sama maqtu. Cocok. Pertama sahih, kedua hasan, ketiga dhaif, keempat marfu, kelima apa? Maqtu. Benar enggak? Kok tiba-tiba di sini wa hadha huwal qismus sabi'. Eh? Apa? Yang mana? Yang perbagian tentunya apa ini? Yang mauquf yang ketujuh. Setelahnya beliau maktu'ah setelahnya. Nah, kita ikutin aja atau bagaimana? Ikutin aja. Nah, tapi ada kontradiksi setelah dohirnya ya. Karena beliau menyebutkan yang yang yang maktu ini kan bagian dari yang kelima nih itu aslinya. Nah, tiba-tiba wa hadza na barakallahu fikum wa hadza wal qismus sabi'. Nah, nanti kita akan lihat setelahnya nanti. Nah, barakallahu fikum. Nah, setelahnya itu lihat antum. Nomor halaman 69. Hada wal qismus sadis. 7 turun ke 6 lagi. Kontradiksi enggak berarti? Berarti yang sahih yang mana kira-kira? 5. kamu belum? Kita antum lihat sendiri tuh halaman 69. Nah, barakallahu fikum. Tapi kita ikutin saja. Eh, semoga Allah taala mengampuni beliau mungkin kekeliruan bukan karena dari beliau, tapi mungkin dari cetakan biasanya. Cetakan juga bisa. Jadi kita inginnya benar tapi cetakan terkadang percetakannya keliru, salah nulis, salah ketik itu bisa juga. Paham ya? Itu memungkinkan. Kita lihat di sini. Yang jelas kita doakan Allah an yarhamahu. Semoga Allah taala merahmati beliau. Wa hadha wal qismus sabi' ini yang zahirnya wal alam qismu al khamis, ya enggak? Nah, inilah pembagian yang kelima itu zahirnya. Wal maqtu' huwa ma udifa ila tabi'i wa man ba'dahu. Sedangkan maqtu' itu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in dan orang yang setelahnya. Jadi atba'u tabi'in sampai ke bawah. Wa hakadha sammahu ahlul ilmi bil hadis. Seperti inilah demikianlah ahlul ilmi menamakan dengan hadis. Hadis apa? Maqtu'. Wa ma udhifa lit tabi'in huwal maqtu'u. Ya kan? Wa ma lit tabi'in huwal maqtu'u. Summiya bidzalika li'annahu munqati'un fi rutbati 'anil marfu' wa 'anil mawquf. Dinamakan dengan nama tersebut kenapa? Karena terputus dari tingkatan marfu' dan terputus dari tingkatan mawquf. Karena mauquf itu sampai mana? Mauquf Berakhir sampai sama mana sanatnya? Kalau mauquf sampai sahabat. Kalau maqtu sama mana tadi? Tabi'in dan wa madunah yang di bawahnya. nah Dan yang di bawahnya kita lihat sini. Misal, ingatnya dia dinamakan dengan hadis maqtu kenapa tadi? Karena terputus. Terputus tingkatannya dari marfu' dari mauquf. Jadi derajatnya di bawahnya lagi. Misal, ma launukila kalami anil Hasan al-Basri. nah kalau seandainya dinukilkan Naam kalamu an, e, kalamun anil Hasan al-Basri. Kalau seandainya dinukilkan suatu kalam dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala fanaqulu anhu, kita katakan eh, mengenai ucapan tersebut ada asarun maqtu'. Ini adalah asar yang maqtu'. Paham ya? Terputus sampainya kepada tabi'in tadi. Wa ma udhifa ila sahabi naw'an. Sedangkan yang disandarkan kepada sahabat itu ada dua. Kan kita lewati. Nah, barakallahu fikum kita lewati dulu secara globalnya dalam apa kitab Mustalahul Hadis. Bahwasanya ada yang disandarkan kepada sahabat tapi memiliki, memiliki lahu hukmur rafa'. Ya enggak? Dia memiliki apa? Memiliki hukum marfu', marfu'un hukman maksudnya. Nah, ada juga yang dia apa? Nah, barakallahu fikum, nah tidak memiliki hukum rafa'. Berarti kembali ke hukum asalnya mauquf. Ya enggak? Jadi kalau enggak memiliki hukum rafa' berarti apa mauquf? Apa maksudnya? Kita lihat. Wa ma udhifa ila sahabi naw'an yang disandarkan kepada Rasul kepada sahabat itu ada dua macam. Pertama, masabata lahu hukmur rafa' yaitu yang telah tetap dan datang tapi dia memiliki hukum rafa'. Berarti seakan-akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hukumnya. Fa innahu yusamma 'indahumul marfu' hukman. Maka yang seperti ini dinamakan di sisi mereka adalah marfu' secara hukum. Marfu'an marfu'un hukman. Paham ya? marfu salah hukum. Padahal yang nyandarkan sahabat itu loh. Disandarkan kepada sahabat, sahabat berbuat seperti ini seperti ini. Sahabat mengkabarkan tentang hari kiamat. Mungkin enggak sahabat mengkabarkan tentang perkara ghaib munculnya dari kantong sendiri mungkin enggak? Enggak mungkin. Tidak lain itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi Akhirnya kita ambil oh berarti sahabat ini ketika menceritakan tentang hari kiamat otomatis dari Rasulullah marfu'un hukman. Paham belum? Karena enggak mungkin akal berputar di situ. Enggak mungkin istihad berputar situ masalah perkara ghaib apalagi tentang hari kiamat. Mungkin enggak kita beristihad? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mungkin enggak akal kita main di situ? Enggak bisa juga. Jadi mau tidak mau di situ nanti dikenal dengan apa? Marfu'un hukman. kalian lihat. yang kedua, wa ma lam yasbut lahu hukm ar-raf' fa innahu yusamma mauqufan. Adapun yang tidak na barakallahu fikum eh, eh, tidak apa tidak datang atau tidak tetap dikatakan dia hukum rafa, masih tidak ada na barakallahu fikum hukum rafa padanya, maka dinamakan mauqufan, dinamakan mauquf. Ingat-ingat ya, kalau sampai kepada sahabat secara murni itu namanya mauquf. Tapi kalau sampai na barakallahu fikum kok dia ternyata memiliki hukum rafa, lain lagi pembahasannya. Paham ya? Marfu'un hukman. Fal atharul allati tur turwa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma aw an ayyi wahidin minas sahabah nusammiha mauqufatan maka asar-asar yang telah di, yang diriwayatkan dari Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma atau dari salah seorang dari kalangan sahabat kita namakan dengan apa mauquf paham ya mauquf wa hadha huwa istilah ini yang namanya istilah wala musyahata fil istilah enggak perlu ada perselisihan di dalam masalah istilah beda istilah enggak masalah di maknanya paham dan juga Nah barakallahu fikum jadi terkadang maknanya sama. Wa illa jika tidak demikian fa innahu minal ma'lum annahu yasihu an naqul hatta fil marfu' innahu mauquf ya enggak? Kalau enggak seperti itu, cuma kalau masalah istilah saja kita bahas itu. Apa kata beliau? Sesungguhnya perkara yang maklum diketahui bersama, diperbolehkan juga kita katakan marfu' itu mauquf. Kenapa? Arti mauquf itu terhenti Mau itu artinya apa? Terhenti. Kalau terhentinya sampai kepada Rasulullah, mauquf enggak? Secara bahasa mau mauquf enggak itu? Mau Mauquf cuma sampai kepada Rasulullah itu loh. Itu kalau kita bahas masalah istilah. Paham ya? Oleh karena itu beliau mengatakan wala musyahata fil istilah. Enggak perlu perdebatan, enggak perlu perselisihan dalam masalah istilah. Kalau cuma bahas masalah istilah, hatta hadis marfu pun dikatakan mau mauquf juga. Kenapa? Karena terhenti sampai kepada Rasulullah itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, nah seperti itu kita lihat innahu mauquf dikatakan itu mauquf li'annahu waqafa indan nabiyya kan dikarenakan sanadnya terhenti di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lakin hada istilahun wala musyahata fil istilah akan tapi ini hanya istilah yang dibahas enggak perlu panjang lebar perdebatan atau perselisihan dalam masalah istilah beda istilah itu enggak masalah yang penting maknanya jelas paham ya nah barakallahu fikum seperti itu Wal ulama qalu fi dhabit fil marfu' hukman dan para ulama mereka berkata mengenai ketentuan mengenai ketentuan marfu' yang hukman huwa alladhi laisa lil istihad war ra'yi fihi majal. Perhatikan Bapak ini. Suatu hadis atau asar dikatakan marfu'un hukman itu kalau istihad dan juga akal itu tidak apa? Tidak ada celah untuk untuk ikut campur di dalamnya. Istihad, akal tidak ada celah, tidak ada pintu masuk untuk ikut campur di dalamnya. Itu berarti apa? Marfun hukman. Contohnya nanti kita akan lebih jelas. Wa ma yu'khad hadza 'an syara'. Akan tapi asar ini atau hadis ini diambil dari syariat. Contohnya, misal ma idza haddatsa as-sahabiyyu an akhbar yaumil qiyamah. Awil akhbar al ghaibiyah perhatian baik-baik. Contohnya, ada salah satu sahabat, ada salah satu sahabat mengkabarkan tentang hari kiamat atau mengkabarkan tentang perkara gaib. Mungkin enggak mereka sumbernya dari akal mereka, sumbernya dari izdiat mereka mungkin enggak itu? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Itu mesti dari Rasulullah itu loh. Karena perkara gaib, perkara gaib, perkara tentang hari kiamat siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Rasulullah diberitahukan apa tanda-tandanya. Kita lihat di sini. Fa innana naqulu fi hadza marfu'un hukman. Berarti kalau seperti ini kita katakan marfu' secara hukum. Karena nggak mungkin para sahabat itu cerita masalah itu sumbernya karena istihad atau karena akal. Kita lihat. Li'annahu laysa lil istihadi fihi majal. Dikarenakan tidak apa? Tidak ada pintu masuk istihad ikut campur di dalamnya. Apa maksudnya ini? Naam. Wa kadzalika law anna sahabiyya fa'ala ibadatan lam tarid bihi sunnah. Seperti itu pula kalau seandainya ada seorang sahabat dia melakukan suatu ibadah yang apa yang di dalam as-sunnah enggak ada. Lakulna hada aidan marfu'un hukman ini kita katakan juga ini marfu secara hukum karena buktinya apa? Enggak mungkin sahabat itu mensyariatkan ibadah sendiri gitu loh. Paham ya? Nah, mungkin Rasulullah melihat dan menyaksikan kemudian Rasulullah tidak mengingkarinya. Bisa bisa jadi seperti itu. Mafhum insyaallah? Ya na'am barakallahu fikum. Tambah satu lagi ya. Wa masalun dzalika bi anna alinya. Ibnu Abi Talib. Mereka mencontohkan untuk hal tersebut. Perhatikan baik-baik bahwasanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Salat fi salatil kusuf fi kulli rakaatin salasa na barakallahu fikum ruku'atin. Beliau salat pada salat kusuf setiap rakaatnya itu tiga ruku. Yang syar'i yang masyhur berapa? Dua kali ruku' ini tiga ruku' ini. Ma'anna sunnata ja'at bi ruku'ain fi kulli rak'ah. Padahal di dalam as-sunnah telah datang dengan dua ruku' setiap rakaatnya. Wa qalu hadza la majala lirra'yi fi. Yang seperti ini tidak ada apa? Tidak ada pikir, pemikiran atau akal ikut campur di dalamnya. Jadi enggak mungkin sumbernya dari kantong dia sendiri gitu loh, paham ya? Wala yumkin fi istihadun. Yang seperti ini enggak memungkinkan untuk beristihad juga. Li'anna adada rakaati amrun tauqifi. Karena mengenai jumlah rakaat itu perkara apa? Perkara tauqifi terhenti pada dalil. Yahtaju ila dalilin minal kitab aw sunnah yang butuh kepada dalil Al-Qur'an dan atau apa? As-Sunnah. Falaula anna 'inda Aliin ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu ilman bihadza, ma shalla salasa raqa'atin fi raka'atin wahidah. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu tentang masalah ini, niscaya beliau tidak akan sholat tiga rukuk dalam satu rakaat. Fahada marfun hukman yang seperti ini bisa dikatakan marfu secara hukum. Li'annahu la majala lil izdiyadi fi. Dikarenakan apa tidak ada pintu atau celah Nah, barakallahu fikum untuk beristihad di dalamnya. Ada punya berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.